media Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki pada seri yang ke-13 ini menampilkan Aneke sebagai Nenek Ranggis, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, Priscilia sebagai Kinanti, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Begawan Agung bersama dengan muridnya Raden Burangrang dan Kinanti tiba di puncak Bukit Burangrang menghadapi Lastri yang memancingnya menjauhi gua persembunyian Anting Mulan. Sedangkan Begawan Agung yang merasakan adanya hawa hitam di sekitar gua itu diam tak beranjak sampai akhirnya Nyai Kembang Hitam atau Anting Mulan keluar nenek Ranggi siluman ular dari Gunung Merapi yang menyadari akan kekuatan dari Begawan Agung, segera turun tangan menghadapi orang tua itu. Setelah bergerak, menyerang dengan tanpa wujud, nenek Ranggi segera menampakkan wujudnya. Menyala yang membelah wajahnya dari dahi hingga ke hidung merupakan pertanda kutukan. Mari kita lanjutkan pertarungan kita ini. Hei, eh, orang tua! Oh, iblis terkutuk. Engkau adalah siluman terkutuk. Siluman yang dua kali telah terkutuk. Sejak pertama kali kelahiranmu sebagai siluman. Juga di dalam dunia ini. Iblis angkara murka. Ah, mengenal semua itu, menyingkirlah. Atau aku akan menghancurkan eh, seluruh kehidupan di sekitar bukit ini. Oh, dua orang cucumu, mereka tidak akan luput. Menyingkirlah dan jangan mencoba mengganggu kelahiran kembali diriku. Tiba-tiba nenek tua di hadapan begawan agung itu membara. Beberapa saat kemudian, api berkobar di seluruh tubuhnya dan... Yang jagat Dewa Betara, oh ular, ular raksasa. Oh, nenek tua itu berubah wujud menjadi ular raksasa sebagaimana yang kutemui tadi. tinggalkan tempat ini atau aku akan memporak-porandakan bukit ini dan seluruh isinya. Oh, agaknya aku tidak sanggup menundukkan iblis ini. Oh, oh, baiklah, baiklah. Aku akan tinggalkan bukit ini. Tetapi ingat, kau akan musnah jika masih tetap berkeinginan untuk mengumbar angkara murkamu. Dewata tidak akan berdiam diri. <laughs> merasakan kekuatan yang tiada terkira dari siluman di hadapannya. Karena itu, segera melesat turun meninggalkan puncak bukit Gunung Mangun. Aku harus mencari jalan agar dapat menghancurkan siluman jahat itu. Oh, oh, oh, itu dia dua orang muridku. Sementara itu Kinanti yang tengah bertarung dengan Lastri mulai dapat memberikan tekanan pada lawannya. Gila, kepandaian wanita lawanku ini benar-benar hebat. Aku, aku akan semakin kesulitan jika ini berlangsung lebih lama lagi. Uh, apa yang dapat aku lakukan? Aku tidak mungkin naik ke atas meminta bantuan Nyai Guru. Aku tidak boleh mengganggunya. Hup. Kinanti! Berhenti, Kinanti! Ada apa, Yang? Hmm. Kenapa Yang menghentikan pertarungan ini? Aku baru saja hendak meringkus wanita liar itu. Pemimpin kelompok wanita jahat ini harus kita berikan hukuman. Cukup, cukup. Kita tinggalkan tempat ini. Ayolah, cepat kita tinggalkan tempat ini. Hup. Jadi engkau bukan Nyai Kembang Hitam? Ada Kinanti, ayo kita segera pergi. Hup. Kinanti tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kakangnya Raden Burangrang menyusul eyang gurunya yang lebih dahulu telah melesat turun. Dada gadis muda itu dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Rasa penasaran menggeluti dadanya. Karena itu setibanya di kaki bukit, apa yang sudah kita lakukan? Kenapa kita harus lari tunggang langgang? Kenapa kita harus melakukan perbuatan hina yang memalukan itu? Tidak ada pilihan lain, cucuku. Aku mengajak kalian meninggalkan bukit itu bukan karena keselamatan diriku, diri kalian, tetapi karena keselamatan seluruh umat manusia di wilayah ini. Bahkan mungkin demi keselamatan umat manusia di tanah Pasundan. Apa maksud Eyang? Mengapa jadi seperti itu, yang bicara? Apa sesungguhnya yang telah terjadi, yang Di atas bukit itu, setelah kalian mengejar wanita lawanmu tadi, aku bertemu dengan Nyai Kembang Hitam. Ah, jadi benar, wanita lawanku itu hanyalah muridnya. Oh. Eyang dikalahkan oleh Nyai Kembang Hitam. Oh, bukan Nyai Kembang Hitam yang aku takutkan, tetapi kekuatan lainnya kekuatan hitam, kekuatan jahat yang bersemayam di dalam tubuhnya. Maksudnya? Eyang? Siluman jahat membayangi hidup wanita itu. Siluman ular yang kalian temukan ketika naik ke atas bukit itu yang merobohkan pepohonan. Ular raksasa itu? Ya, benar nanti? Saat itu kita bisa mengatasinya karena ia kekuatan utamanya yaitu nenek Ranggis tengah memusatkan kekuatannya dalam tapa beratanya. Lalu apa sekarang yang akan Eyang lakukan? Aku akan bersemedi memohon petunjuk dari Yang Maha Agung. Marilah kita mencari tempat lain yang sunyi. Begawan Agung bersama dengan muridnya Burangrang dan Kinanti mencari tempat sunyi untuk memohon petunjuk dari Dewata agar dapat mengatasi angkara murka dari Nenek Ranggis. Sementara kita tinggalkan dahulu Begawan Agung dan dua orang muridnya, Burangrang dan Kinanti. Dan sekarang, marilah kita ikuti perjalanan Cempaka yang memisahkan diri dengan suaminya Prabu Purbaya seperti yang dikisahkan dahulu, cempaka menuju arah barat, berjalan siang dan malam sambil memasang mata dan telinga. Sampai akhirnya pada hari kedua, ia tiba tak jauh dari kaki Gunung Salak. <sighs> dua hari sudah aku melakukan perjalanan seorang diri. Dan tidak sedikit pun tanda-tanda kehadiran kelompok itu kutemukan. Oh, <sighs> kemana lagi aku harus mencarinya? terus menyusuri arah barat hingga akhir daratan ini. Benar-benar menjemukan melakukan perjalanan seorang diri seperti ini. Kemungkinan menemukan kelompok perguruan kembang hitam itu semakin besar. Ah, aku akan beristirahat di sini. Ketika Cempaka, sang permaisuri dari keraton Sunda Tengah duduk beristirahat, dari kejauhan ia melihat serombongan orang mendatangi sambil menggotong tubuh seorang laki-laki yang nampak basah meneteskan air. Wajah dari belasan laki-laki yang membawa tubuh yang telah menjadi mayat nampak demikian tegangnya. Dan ketika mereka lewat di depan Cempaka, terlihat wajah mereka penuh dengan kecurigaan. Thank yang telah terjadi? Mengapa mereka memandangku seperti demikian? Penuh dengan kecurigaan. Tubuh laki-laki yang mereka usung agaknya telah menjadi mayat. Oh, aku akan mencoba mencari tahu. Cempaka bangkit dari rerumputan dan kemudian dengan diam-diam mengikuti rombongan itu sampai akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tak jauh dari tempatnya tadi. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kelihatannya tidak mudah mendekati mereka dan bertanya dengan begitu saja. Mereka nampak mencurigai kehadiranku. Heh, beberapa orang penduduk desa itu kembali melihat kehadiranku di pinggiran desa mereka. Hmm, mereka nampaknya akan berbuat sesuatu. Mereka menuju ke tempat ini. Ah, tidak ada jalan lain. Biarlah Kutunggu saja mereka di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang merepotkanku. Hmm, Siapa ini sesungguhnya, Nona? Apakah kehadiranmu akan membuat kerusuhan di sini? Hmm? Apakah orang seperti aku ini akan mungkin membuat kerusuhan? Seorang wanita seperti aku? Sukar untuk menduga seorang wanita di balik kelemah lembutan seorang wali, bukan tidak mungkin ah, uh, tersembunyi keganasan juga keperkasaannya. Heh, bagaimana engkau bisa berpikiran seperti itu, paman? Apakah engkau telah menyaksikan buktinya? Baru-baru ini kami telah mendengar kehebatan dari serombongan kelompok wanita yang berhasil menggulung hancur gembong penjahat di sekitar kaki Gunung Salak ini. Kelompok wanita? Apakah engkau tahu siapa mereka itu, Paman? Apa kepentinganmu dengan mereka? Hmm? Uh, tidak, tidak, Paman. Aku uh, hanya ingin sekali berjumpa dengan wanita yang seperkasa itu untuk menuntut ilmu darinya. Aku mendengar para penduduk desa, uh, desa Panongan menyebutnya dengan nama Nyai Kembang Hitam. Ya, hey. Nyai Kembang Hitam. Hmm. Penduduk desa Panongan boleh menyebutnya sebagai pahlawan, tetapi kami dari desa Mangli tidak bisa dikelabuinya. apakah maksud paman bahwa kurban tadi adalah disebabkan oleh kelompok wanita itu? Beberapa orang teman kami sempat melihat beberapa orang wanita di sekitar hulu sungai Sedane. Mereka wanita-wanita dari kelompok Nyai Kembang Hitam itu agaknya bersembunyi di seberang sungai Sedane, tepat di sekitar Gunung Mangun. Huh. Oh. Gunung Mangun. Uh, bukankah itu adalah Gunung Salak, Paman? Atau ada gunung lain di sekitar tempat ini? <laughs> Gunung Mangun adalah sebuah bukit, sebuah bukit kecil. Tetapi penduduk di sekitar tempat ini menyebutnya dengan nama Gunung Mangun. Ya, itu adalah bukit yang sangat angker. Bukit yang sangat mengerikan. Beberapa orang kawan kami yang naik ke sana, kami temukan kembali di bawah bukit dalam keadaan tidak waras. Juga beberapa laki-laki lain dari desa sekitar tempat ini banyak yang menjadi gila karena mencoba mendaki ke puncak bukit itu. Paman, apakah saya dapat melihat kurban yang Paman bawa tadi? Apakah keperluanmu, Nona? Uh, saya sudah bersuami, Paman. Hmm, jika Paman memperbolehkan saya melihat kurban tadi, saya akan berterima kasih sekali. Uh, mm, uh, uh, sikap wanita ini mencurigakan sekali, kakak. Dengarlah, dengarlah itu. Sekarang ia mulai kelihatan belangnya. Uh, apa sesungguhnya maksudmu ingin melihat teman kami yang telah menjadi korban, Nyonya? Hmm? Hmm, mungkin dari tubuhnya, aku dapat melihat tanda-tanda yang dapat memastikan apa penyebab kematiannya dan siapa pembunuhnya. Hah? Uh, Weh, lagaknya wanita ini, Kakang. Hmm, apa benar kau mempunyai kemampuan untuk melihat luka? Hmm? Apakah engkau mengenal ilmu pertabiban? Sedikit, Paman. Uh, apa boleh aku melihatnya? Ah, baiklah. Kukira tidak ada salahnya jika aku mengizinkan engkau melihatnya. Ah, uh, mari Nyonya. Dengan diantar oleh belasan penduduk desa Manglit, Cempaka memasuki desa tersebut dan kemudian dipersilahkan untuk masuk ke sebuah pondok yang ramai dipenuhi penduduk desa laki-laki dan wanita. Masuklah, Nyai. Ah, terima kasih, Paman. Ah, permisi. sebuah ruangan yang cukup besar dan nampak beberapa orang tengah menangis terisak-isak. Setelah mendapat tanda dari laki-laki yang mengantarkan cempaka, mereka pun kemudian menyingkir dan cempaka kemudian mendekati tubuh laki-laki tua yang menjadi korban. kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.